sahabat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Ape Burhan sebagai Kisedawarna, Mujadi sebagai Raden Landayan, Asti Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya yang baru saja tersadar dari pingsannya bermaksud hendak menjenguk jenazah ayahandanya. Akan tetapi, di muka pintu ia bertemu dengan Cempaka yang tengah dibimbing oleh seorang dayang tua. Bunda Warna. Uh, Saya dapat berjalan sendiri. Eh, iya, baiklah Raden. Tapi berhati-hatilah. Terima kasih paman. Bagaimana keadaan muka Cempaka? Uh, aku aku mendapat sedikit luka. Uh, aku baru saja menjenguk jenazah ayahandamu. Kembalilah Kak Cempaka beristirahat. Saya akan menjenguk keadaan Kakang Landayan setelah menjenguk jenazah ayahanda. Oh, uh, marilah Dayang, kita kembali ke kamarku. Uh, uh. Marilah kita ke ruang tengah menjenguk jenazah Ayahanda Raden. Kah, aku boleh melihat ayahandaku sekali lagi Paman Sedawarna. Untuk apa, Raden? Tidak ada artinya. Hanya akan menambah duka dan luka di hati saja. Eh, biarkan saja ia terbungkus seperti itu. Kapan Paman Sedawarna berniat mengebumikannya? Ah, pagi tadi kami telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh para pejabat istana maupun kerabat istana. Di antaranya adalah ibunda dari calon istri Raden, yaitu Tuan Putri Pudakwangi, pengurus istana Raka Pelumpang, serta Putri ah, Paramita. Dan kami semua mengambil kesimpulan akan menghubungkan Baginda jika Sampai esok pagi Raden tidak juga siuman. Uh, apakah Paman sudah memerintahkan para prajurit dan pengawal untuk mencari bagian tubuh dari ayahanda yang hilang? Saya sudah memerintahkan sejak malam peristiwa itu terjadi, Raden. Tapi uh, ampun, Raden. Kami semua tidak berhasil menemukannya. Uh. Entah iblis dari manakah yang telah berbuat biadab dan menyebar malapetaka di Karang Sedana. Aku berjanji, Paman. Aku tidak akan naik tata sebelum berhasil menemukan iblis kejam yang telah membunuh ayahandaku. Raden, aku akan mencari dan membunuh iblis kejam itu. Oh, uh, uh, uh, lihat itu, Raden. Tuan Putri Cempaka menuju kemari, Uh, agaknya ada sesuatu yang penting. Uh, Kak Cempaka, ada apakah kakak datang kemari? Um, uh, eh, kakang Landayan telah sadar dan um, ingin berbicara denganmu. Baiklah, aku akan menjenguknya sekarang. Marilah, Kak. Eh, kau jalanlah dulu. Eh, eh, aku aku tidak bisa berjalan terlampau cepat. Seharusnya kakak menyuruh Bibi Dayang untuk memanggilku. Keadaan kakak kelihatan yang cukup parah. Oh, uh, ia khawatir dan takut menemuimu dalam keadaan berduka. Uh, Aku mengerti. Karena itu aku meminta ia menemani Kandalandayan. Masuklah Adi Purbaya. Oh, engkaukah itu Raden? Masuklah. Masuklah. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Seharusnya Kakang Landayan beristirahat saja. Masih ada waktu untuk kita berbicara. Ah, ti Tidak, Raden. Tidak. Tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda. Ini adalah sesuatu yang penting yang sebenarnya sudah lama ingin aku sampaikan kepadamu. Uh, kakang tidak seharusnya memaksakan diri. Beristirahatlah Dinda Cempaka, maukah Dinda membiarkan aku berdua saja dengan Raden Purbaya? Oh, baik, baiklah Kanda. Uh, aku menunggu di luar. adalah sesuatu yang teramat penting yang harus kubicarakan berkenaan dengan diri Cempaka. Sebentar, Kakang. Biarlah ku tolong dahulu keadaanmu. Coba kau duduklah. Mudah-mudahan aku dapat meringankan penderitaanmu. Ayo, duduklah. Aku akan mencoba menyalurkan hawa sakti dalam tubuhku padamu. Kakang pernah melakukan semedi, berlatih olah kanuragan? Ah, aku tidak memiliki kepandaian itu, Raden. Ah, baiklah, jika begitu, kosongkanlah pikiran Kakang. Dan nanti, jika merasakan hawa hangat yang masuk ke dalam tubuh Kakang, tetap tenang. Jangan melakukan gerak perlawanan. Tetap lemaskan seluruh syaraf-syaraf di tubuh Kakang. Bersiaplah. Ya, ya Raden. Bagaimana sekarang perasaan Kakang Landayan? Apa sedikit lebih segar? Iya, Aku merasakan tubuhku lebih segar, Raden. Terima kasih. Ah, aku... Aku akan meninggal, Raden. Mengapa kakak Ngandayan berkata seperti itu? Aku mengerti keadaan diriku sendiri, Raden. Aku... Aku tidak ingin meninggalkan sesuatu hal yang mengganjal di dalam dadaku. Sesuatu yang harus kusampaikan. sampaikan Apakah itu, Kakang? Ketahuilah, Raden. Cempaka sangat mencintaimu. Itukah yang Kakang ingin bicarakan pada saya? Dan sampai saat ini, Cempaka istriku itu masih suci. Aku belum menyentuhnya seujung rambut pun. Bagaimana bisa begitu? Apakah... Apakah Kak Cempaka? Tidak. Tidak, Raden. Cempaka istriku tidak bersalah sedikit pun. Hanya hanya aku yang tidak sanggup tidak mempunyai keberanian untuk menyentuhnya. Bagaimana bisa begitu, Kakang? Baiklah. Aku akan menceritakan ini semua padamu. Memang aku pun merasa sejak dahulu ini pasti akan kuceritakan padamu satu saat. Tapi saat itu aku tidak mengerti dan tahu kapan saatnya. Sekarang aku sudah tidak bisa lagi untuk menunda-nundanya. Malam itu aku masih mengingatnya. Adalah malam ke sebelas hari perkawinanku. Saat mana aku mendapat keberanian untuk mencoba menyentuh istriku. Dan malam itu pula terjadi sesuatu hal yang teramat luar biasa yang membuat aku tidak lagi mempunyai hasrat untuk menyentuhnya. Aku tidak membencinya, tapi justru aku menghormatinya. Dan aku jika diperkenankan oleh kakek Mamang Kuraya, ingin menjunjungnya, ingin menyembahnya. Ya, malam itu terjadi sesuatu hal yang teramat luar biasa. Ah, cukup sudah aku bersabar. Malam ini aku harus mendapatkannya. Ia adalah istriku. Ia adalah milikku. Ah, ia masih saja berada di Taman Sari. Selalu begitu. Menyendiri. Duduk termenung. Melamun dan mengacukan aku suaminya. Ah, aku akan menunggunya. Malam ini juga aku harus mendapatkannya. Harus. Ah, itu agaknya. Dia telah datang. Kau belum tidur, Kandalandayan? Iya. Aku menunggumu, Dinda. Menungguku? Hmm, adakah sesuatu yang ingin Kanda sampaikan? Ah, sebenarnya apa yang kau kehendaki, Dinda Cempaka? Mengapa hampir setiap saat kau menjauhi diriku? Kau tidak bersikap yang sepantasnya dilakukan oleh seorang istri. Oh, Kanda, mm, sudahlah. Ah. Jangan bicarakan hal itu lagi. Jangan tanyakan hal itu lagi. Apakah kau menyesalkan perkawinan ini? Apakah kau tidak bisa belajar untuk mencintai aku suamimu? Oh, sudahlah, Kanda Landayan. Heh, kau mau kemana Cempaka? tidur setelah lelah bermenung seorang diri dan meninggalkan diriku. <sighs> Maafkan aku, Landayan. Memang aku tidak sepantasnya untuk bersikap seperti ini. Tapi terus terang, aku aku tidak mengerti, Kanda. Aku tidak mengerti mengapa aku bersikap seperti ini. Maafkan aku, Kandalandayan. Kau harus berusaha untuk mengerti. Kau adalah istriku. Dinda, kau harus melayaniku, Dinda Cempaka. Malam ini, aku tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dinda Cempaka, terlalu lama kau membiarkan aku. Ayolah, Dinda Cempaka. Raden Landaya tidak dapat lagi menguasai dirinya. Ia tidak dapat lagi membiarkan sikap istrinya yang dingin dan tidak mengacuhkannya. Raden Landayan memeluk erat-erat istrinya. Tetapi belum lagi kesampaian hasrat hatinya. Tiba-tiba ia merasakan tubuh istrinya yang berada dalam pelukannya menjadi panas membara. Segera saja ia melepaskan pelukannya. Oh, Dinda, ini cempaka. Apakah aku ini tengah bermimpi? Indah Cempaka! Kenapa tubuhnya menjadi demikian berkilau? Kemilang bercahaya. Silau sekali. Aku... Aku tidak sanggup memandangnya. Indah Cempaka! Cahaya itu Cahaya itu lenyap. Cahaya itu hilang. Dia tidak sadarkan diri. Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Yang baru saja terjadi. Aku melihat tindak cempaka nampak demikian angkunnya, Demikian agungnya. Demikian agungnya. Apa yang sesungguhnya kuhadapi tadi? Seakan-akan aku menghadapi Nyai Pohaji. Dewi nan cantik jelita. Dewi Agung yang merupakan istri dari Hyang Wisnu. Sedikit pun ia tidak sadar tentang dirinya itu. Dan sejak saat itu, aku tidak berani lagi untuk menyentuhnya. Sampai satu saat, beberapa bulan kemudian, aku kembali ke kamarku dalam keadaan mabuk. Dan saat itu, aku benar-benar lupa dengan semua pengalamanku itu. Aku datang menemuinya Aku merangkulnya. Dan dan hal itu terulang kembali. saja di situ. Cahaya tubuhmu yang demikian semarak menyilaukan membuat hasratku menjadi semakin menyala. Indah cempaka, indah. tanganku, tanganku terbakar melepuh dan menghitam seperti ini. Iblis! Iblis! Benar-benar sial nasibku. Sial. Sungguh sial. Aku tidak menyangka gadis secantik itu, selembut itu, adalah adalah uh, panas sekali tanganku. Ada apa? Kau menangis dan mengerang seperti seorang bocah cengeng anak muda. Apakah kau adalah kakek tua yang merupakan guru dari Cempaka dan juga dari Raden Purbaya? Benar. Ada apa? Bukankah kau Raden Landayan, suami dari Cempaka? Ya, aku memang Raden Landayan. Tapi aku bukanlah suami dari iblis wanita itu. Bukan. Oh, ada apa dengan tanganmu itu, Raden? Oh, ini, ini semua adalah perbuatan iblis wanita itu. Dia, dialah yang membuat tanganku jadi seperti ini. Oh, maksudmu? Aku kemudian menceritakan segalanya tentang istriku segalanya, Raden. Dan setelah mendengar ceritaku tersebut, Sebenarnya, ini adalah sebuah hal yang tidak berani untuk kuungkapkan. Tidak berani untuk kuceritakan. Tapi sekarang, Situasinya justru menuntut untuk itu. Kau harus mengetahui semuanya, Raden. Semua tentang istrimu. Ah, ketahuilah, Raden Purbaya dan Cempaka telah ditakdirkan Dewata untuk saling berjodoh. Purbaya terperanjat ketika mendengar cerita dari Raden Landayan tentang dirinya dan diri Cempaka. Raden Landayan pun terhenyak kaget ketika melihat Raden Purbaya terlonjak. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang kemudian terjadi dengan kisah cinta Raden Purbaya dan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol dan Proma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. pada seri yang ke-18 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Mujadi sebagai Raden Landayan, Yuli sebagai Cempaka, Susi sebagai Nyipuda Kuangi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. diceritakan, Raden Purbaya menjadi terkejut ketika mendengar cerita dari Mamang Kuraya yang disampaikan oleh Raden Landayan, yaitu tentang kepastian jodohnya dengan Cempaka. Kau, kau hanya mengada-ada. Kau berdusta, ke Kang Landayan. Umurku hanya tinggal beberapa saat. Tidak ada artinya aku berdusta denganmu. Tapi, tapi kakek tidak pernah bercerita apapun tentang hal itu. Tentang jodohku dengan cempaka. Tidak, tidak mungkin. Aku kemudian mendapat tahu lebih banyak lagi tentang diri kalian, diri cempaka, dan juga engkau, Raden. Menurut kakek itu, kalian berdua adalah calon-calon manusia utama. Dan kalian berdua adalah calon manusia agung yang Wisnu ada dalam dirimu, Raden. Dan Nyai Pohaci ada dalam diri Cempaka. Kalian berdua adalah pasangan agung, pasangan suci. Sekali lagi, ingatkan Cempaka, masih seorang perawan suci. Aku belum menyentuhnya. Oh, lihatlah ini. Hitam halus telapak tangan kananku adalah peringatan darinya. Peringatan dari Nyai Pohaci bahwa cempaka adalah sesungguhnya milikmu. Dan Hyang Wisnu yang berada di dalam tubuhmu adalah miliknya. Huh? semua itu? Inikah maksud dari pertanyaan-pertanyaan aneh yang sering dilontarkan kakek padaku dahulu? Pertanyaan-pertanyaan aneh yang berhubungan dengan diriku dan diri kacempaka Oh, Raden, oh, bisakah kau memanggilkan Cempaka? Aku ingin bertemu sebelum aku meninggalkan dunia ini. Baiklah, Kakang Andayan. Tunggulah sebentar. Kak Jembaka! Kakang Andayan memanggilmu. Oh, kakang, Kakang Indah Jembaka istriku. Agaknya sampai di sini masa kita berdua. Oh. Sampai di sini pertemuan kita mohon maaf kepadamu jika aku pernah menyakiti ataupun menyinggung perasaanmu. Maafkan aku. Kakak, kuatkanlah hatimu. Kau, kau akan sembuh, kakak. Tunggulah sebentar, aku akan memanggil oh, tabib Jangan, sana. tidak usah, Cempaka. Jangan kau tinggalkan diriku. Kakak. Kalau Landayan, aku, akulah yang seharusnya meminta maaf padamu. Aku, aku telah mengecewakanmu. Maafkan aku, kakak. Tidak, Jempaka. Aku tidak pernah marah kepadamu. Aku tidak kecewa. Selamat, selamat tinggal. diselimuti oleh tebalnya awan hitam. Kematian Raden Landayan seakan-akan menggenapi kesedihan di Karang Sedana. Mamang Kuraya, Prabu Aji Konda, dan kini Raden Landayan. Ketiganya adalah orang-orang yang terdekat dengan Raden Purbaya maupun Cempaka. Mendung menyelimuti bumi Karang Sedana hingga malam datang. Dan akhirnya Halilintar datang menyambar seakan-akan hendak membelah Mayapada. Tidak beberapa lama kemudian, hujan yang deras turun mengguyur seluruh wilayah Karang Sedana. saja Karang Sedana mengadakan upacara penguburan. Kini kita harus mengulangnya kembali. Kita semua bersedih. Aku dan juga seluruh istana, bahkan seluruh Karang Sedana ikut berduka cita. Ah, tapi ah, aku mengerti. Seluruh duka cita mereka itu jika dikumpulkan tidak akan dapat menyamai duka yang menimpahmu juga duka yang menimpa adik angkatmu, Cempaka. Mungkin air matamu pun tidak akan mampu menampung kesedihanmu. Aku mengerti anakku Purbaya. Kuatkanlah hatimu. Kau harus tabah. Kau tidak boleh terus berlarut dan tenggelam dalam kesedihan. Karang Sedana menantimu. Kau harus tunjukkan kepada hayahandamu yang berada di Nirwana sana bahwa kau sanggup untuk memimpin warisan yang diturunkan di atas pundakmu. Tunjukkan kesanggupanmu dan tunjukkan bahwa itu bukan merupakan beban. Tidak, Bibi Pudawangi. Tidak. Aku tidak akan membuktikan apa-apa sebelum aku dapat mencari pembunuh ayahanda. Aku tidak akan duduk di atas singgah sana. Dan Aku tidak akan menyentuh mahkota sebelum aku membuka tabib misteri kematian ayahandaku. Eh, jadi, apa yang akan terjadi dengan istana ini? Apa yang akan kau lakukan dengan istana ini, Purbaya? Kau akan membiarkannya begitu saja? Aku akan menyerahkan tanggung jawab mengurus istana pada seseorang. Maafkan, mungkin Aku akan meninggalkan Karang Sedana. Lalu kemanakah kau akan pergi? Kau akan meninggalkan Paramita, meninggalkannya sendiri. Saya akan pergi entah kemana. Saya akan pergi mengikuti petunjuk Dewata. Entah kemana. Mungkin keluar dari kota raja ini. Atau keluar dari Karang Sedana. Tetapi, mungkin juga Aku tidak keluar sama sekali dari istana ini. Semua itu tanda-tandalah yang kelak menentukan. Tanda-tanda yang kelak akan saya cari dan saya dapatkan. Tanda-tanda dari iblis biadab pembunuh ayahandaku, Kakang Landayan, dan juga kakek Mamang Kuraya. Dan jika memang aku berjodoh dengan adik Paramita, Tentu segala aral yang melintang tiada jadi penghalang. <sighs> Bagaimanakah dengan upacara penguburan itu, Bi? Ah, sebentar, Raden. Mungkin itu justru berita tentang upacara penguburan ayahandamu dan Kakang Landayan. <sighs> Masuklah. Pintu tidak dikunci. Uh, ampun, Tuanku Purbaya, Tuanku Putri Pudakwangi. Wangi hamba mendapat perintah dari Kipati Sedawarna bahwa beliau dan seluruh pejabat istana tengah menunggu kedatangan Tuanku Purbaya. Upacara penguburan akan segera dimulai. Junjungan dan sembahan merekalah yang mendapat giliran kembali menghadap Yang Widi. Dan pada upacara kali ini, air mata penduduk Karang Sedana seakan-akan hendak membanjiri bumi Karang Sedana yang memang telah menjadi basah oleh derasnya hujan semalam. Bidaya? Ada apa kau memanggilku Bibi Dayang? Uh, uh, Tuan Putri Cempaka tidak sadarkan diri. Hamba sudah memanggil tabib istana, tapi ia tidak juga berhasil menyadarkannya. Tuan Putri sempat tersadar sebentar, tapi kemudian merintih kesakitan dan kemudian kembali tidak sadarkan diri. Baik, baiklah. Aku akan melihatnya segera. saat itu tengah memusatkan perhatian pada Raden Landayan yang lebih berat keadaannya. Biar kulihat keadaannya, Paman. Oh iya, silakan, Raden. Ah, saya telah berusaha keras memberikan obat-obatan dan juga pijatan-pijatan di beberapa pembuluh darahnya, Raden. Tapi agaknya lukanya Lukanya cukup parah di bagian dalam. Biarlah, aku akan mencoba untuk menolongnya, Paman. Yeah. Aku akan mencoba untuk meringankan rasa sakit luka dalamnya. Oh, iya, iya, baiklah. Uh, uh, uh, bantu aku untuk menundukkannya, Paman. Iya, iya, iya, iya. Ya, ya, sudah. Sekarang Paman boleh menyingkir. Aku akan mencoba menyalurkan hawa hangat ke dalam dadanya. semua pikiranmu pada tenaga saktiku, Kak. Terimalah tenaga yang kusalurkan ini. Bertahanlah. Kakak harus segera sembuh. Bertahanlah, Kak Cempaka. yang dalam kondisi sangat lemah mencoba untuk memusatkan perhatiannya untuk menerima tenaga sakti yang disalurkan Raden Purbaya. Setelah berjuang sekuat tenaganya, ia berhasil menerima dan kemudian membimbing hawa hangat yang disalurkan Raden Purbaya ke seluruh tubuhnya. Cempaka terus bertahan dan bertahan. Dan setelah beberapa saat, gadis itu kembali terkulai tak sadarkan diri. Pak Jembaka. Selamat, selamat Raden. Raden berhasil menolongnya dengan kekuatan sakti Raden. Ah, lihatlah itu, wajahnya yang semula pucat kini kembali bersemu dengan warna merah. Oh, lihat keningnya, kini kembali menjadi halus, tidak berkerut seperti tadi. Oh, Agaknya rasa sakitnya sudah banyak berkurang, Raden. aku harus mengulangi beberapa kali. Baru setelah itu, lukanya tidak lagi menjemaskan. oh, Raden, lihat itu. Tuan Putri Cempaka sadar kembali. Kak Cempaka, Kak, bagaimana keadaanmu? aku menyusahkanmu saja, adik Purbaya. Seharusnya aku yang merawatmu. Sudahlah, jangan berbicara macam-macam. Paman. Uh, iya, Raden. Apakah ini obat untuk kacempaka? Cempaka? Oh, iya, iya. Betul, Raden. Itu adalah obat untuk luka dalam. Uh, obat ini hampir menjadi dingin. Eh, sebaiknya segera diminum oleh Tuan Putri, Raden. Kak, eh, ini. Eh, kau minumlah obat godok untuk luka dalammu. biarlah. aku, aku bisa minum sendiri. sebaiknya Tuan Putri beristirahat sepenuhnya. Janganlah menggerakkan tubuh agar penyakit Tuan Putri dapat segera sembuh. Uh, tetap berbaringlah. Uh, mm, Bibi Dayang, uh, coba kau tolong ambilkan sendok untukku. Uh, kau layanilah Tuan Putri. Jangan biarkan ia minum sendiri. Kau beristirahatlah dan besok pagi aku akan kembali menjengukmu. Paman Tabib, sering-seringlah kau menjenguknya. Iya, iya. Dan Beritahu aku jika Kacempaka memerlukan sesuatu. Ah, iya, iya. Akan kami lakukan semua perintah Raden. Berita tentang kematian Prabu Ajikonda sampai ke seluruh kerajaan-kerajaan di tanah Pasundan. Dan beberapa hari kemudian, utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan tetangga dan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Karang Sedana menghaturkan salam duka cita dari raja mereka. Dan di antara utusan itu hadir pula utusan dari Galuh atas perintah dari Prabu Sanjaya yang baru saja naik tahta. Tuanku Putri, Tuanku Putri kembali mengerang kesakitan dan tidak sadarkan diri. Uh, maaf, maaf Paman Sudawarna. Aku tidak bisa menemui mereka. Uh, tolonglah, Paman saja yang mewakili aku. Katakanlah aku... Uh, uh, terserah Pamanlah. Aku harus melihat keadaan Kacempaka. utusan-utusan negeri tetangga yang tengah menantinya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang tengah terjadi dengan Cempaka? Dan bagaimanakah nasibnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol dan Promah bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.